Sabtu 10 Rabiul Awal 1446 Hijriah yang bertepatan 14 September 2024 yang Sabtu ini telah masuk Maghrib yang berarti telah masuk malam Ahad malam 11 Rabiul Awal kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan hidayah darinya kita bisa melanjutkan kajian kita dalam pembahasan kitab Sahih Sahihil Bukhari untuk ikhwah di Masjid Al-Hanif di kota Bandar Lampung. Yang kajian ini sempat terhenti beberapa waktu lamanya karena ada beberapa kendala. Alhamdulillah di hari ini kembali kita bisa melanjutkannya yang mana ini merupakan pertemuan ke-30 setelah pertemuan ke terakhir ke-29 yang itu adalah 21 Sya'ban 1445 yang lalu maka alhamdulillah ke pertemuan ke-30 bisa kita lanjutkan pada hari 10 Rabiul Awal 1446 Hijriah ini Ayol ikhwar rahimani warahmukumullah, kitab Sahih Bukhari merupakan kitab yang sangat penting, salah satu rujukan utama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana kitab Sahih Bukhari merupakan kitab tersahih setelah Al-Quranul Karim. Disusun oleh seorang imam besar yang merupakan hafidud dunia, Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah yang beliau salah satu ayat min ayatillah yang beliau berkarya menyusun karyanya ini dalam kurun waktu 16 tahun beliau susun dengan penuh kehati-hatian, penuh ketelitian karena beliau menyusunnya sebagai kitab sahih yang memasukkan hadis-hadis sahih saja dengan kriteria dengan kriteria yang sangat ketat sehingga kitab ini pun tampil dengan taufik minallahi taala karunia dan pertolongannya tampil menjadi kitab paling sahih yang diakui oleh umat kaum muslimin terkhusus juga oleh para ulamanya bahwasanya ini kitab sebagai kitab yang terbaik tersahih setelah Al-Qur'anul Karim yang kemudian berikutnya adalah kitab Sahih Muslim yang mana dua kitab ini Naam dikenal dengan julukan As-Sahihain merupakan dua kitab tersahih setelah Al-Qur'anul Karim. Sehingga yul ikhwah rahimani warhamukumullah sangat penting bagi kita untuk mempelajari kitab ini yang mana terkumpul pada kitab ini hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sunnatul rasul dan sebagaimana judul daripada Sahih Bukhari ini Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min umuri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi merupakan kitab jami' kumpulan dari hadis-hadis yang musnad dan itu sahih mukhtasar namun ringkas min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyami yang itu berkaitan dengan segala urusan Rasul sallallahu alaihi wasallam sunnah-sunnah beliau dan hari-hari perjalanan hidup beliau <clears throat> Maka sudah sepantasnya kita, kaum muslimin wabil khusus para badul ilm, untuk menaruh perhatian besar, mempelajari, dan memahami. enam kitab ini yang tak lain berarti mempelajari dan memahami sunnatul Rasul alaihi salatu wassalam. Pada pelajaran kita di pertemuan ke-30 ini kita masih melanjutkan bab it'amut ta'am minal Islam Bab memberi makanan termasuk bagian daripada al-Islam. Yang mana kitab in, bab ini terletak dalam Kitabul Iman yang dalam Kitabul Iman ini al al Bukhari rahimahullah ingin menegaskan kepada kita tarif iman, pengertian iman menurut ahli sunnati al-jamaah bahwa iman itu meliputi qaulun wa amal, meliputi ucapan dan amalan ucapan hati yakni keyakinan hati dan ucapan lisan yakni ucapan syahadat la ilaha illallah dan iman meliputi pula amal amal hati amal lisan dan amal anggota badan ya ini sekaligus sebagai bantahan terhadap kelompok murjiah yang tidak mengakui amal sebagai bagian daripada iman sehingga bagi mereka amal bukanlah iman demikian pula bantahan terhadap kelompok khawarij yang dengan sangat ekstrim mengkafirkan orang-orang yang terjatuh dalam dosa besar, dianggap sudah keluar dari iman. Demikian pula kelompok Mu'tazilah. Ayyul ikhwah rahimani wa Maka dalam bab ini Al-Imamul Bukhari menegaskan kepada kita dalil-dalil dari As-Sunnah yang menunjukkan benarnya uh, pendapat ahli sunnah wal jamaah bahwa iman adalah qaulun wa amal, yazidu wa yanqus. Dan iman itu bertambah dan berkurang. Di antaranya adalah bab ini, bab it'amut ta'am minal Islam. Memberi makan termasuk Islam, yakni termasuk iman. It'amut ta'am amal. Sehingga salah satu amal ini, it'amut ta'am adalah bagian daripada iman. Sehingga amal merupakan bagian daripada al-iman. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عمر بن خالد قال حدثنا الليث أن يزيد أن أبي الخير أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف Dari Amr bin Khalid Atau Al-Imam bukhari mengatakan Haddathana telah menyampaikan hadis kepada kami Amr bin Khalid. Kala beliau mengatakan Haddathana Lais bahwa Lais telah menyampaikan hadis kepada kami. An Yazid dari Yazid dari Abil Khair dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwa seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Islam manakah yang terbaik? Kala maka Nabi bersabda, Tud'imut ta'am adalah engkau memberi makan. taqra'us salam dan engkau menyampaikan salam terhadap alaman arafta wa man lam ta'rif terhadap orang yang tidak kamu kenal terhadap orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal inilah Islam yang terbaik <clears throat> pada pertemuan yang terakhir lalu kita telah membahas sanad hadis ini sampai pada Al-Laith. yakni kita selesai menjelaskan terjemah singkat guru Al-Imamul Bukhari dalam hadis ini yaitu Amr bin Khalid ya, Al-Hamdali yang wafat pada tahun 229 Hijriah. Beliau berasal dari Jazirah ya, yaitu sebuah daratan yang diapit oleh Sungai Efrat dan Tigris, Al-Jazari, Al-Harrani, namun beliau tinggal di kota Mesir. Beliau adalah thiqatun sabat dan ini telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Demikian pula Al-Imam al layth bin Sa'ad bin Abdurrahman Al-Fahmi Abdul Harith Al-Misri ya, yang wafat pada tahun 175 Hijriah thiqatun sabatun faqihun imam Nah, beliau berasal dari uh, Mesir, ya Abdul Haris Al-Misri dari tabaqah ketujuh. Ini telah kita bahas panjang lebar terjemah dan biografi beliau pada pertemuan yang lalu. Silahkan di murajaah kembali. Kemudian berikutnya yang belum kita bahas adalah An Yazid. Siapa Yazid? Yazid adalah Yazid bin Abi Habib. Suwaid Al-Azdi. Abi Habib, ayah beliau. Kunyahnya Abu Habib adalah Suwaid Al-Azdi. Abu Raja Al-Misri. Ya. Beliau Yazid ini berkunyah Abu Raja Al-Misri. Beliau berasal dari Mesir. Maula Syarik bin At-Tufail Al-Azdi. Ya. Dikatakan bahwa ayah beliau juga seorang maula, maula dari seorang wanita dari kalangan Bani Hasl. Beliau berasal dari tabaqah kelima. Dalam versi penyusunan tabaqah Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitabnya Taqribut Tahdzib. Wafat pada tahun 128 Hijriah, thiqatun faqih wa kana yursil. Demikian keterangan Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Taqribut Tahdzib. Beliau thiqatun faqih wa kana yursil. Dalam kitabnya Al-Kashif, Az-Zahabi mengatakan alim ahli Misr. Yazid bin Abi Habib adalah seorang alim ya, ulama dari penduduk Mesir. Thiqatun minal ulama al-hukama al-atqiya. Beliau thiqah termasuk dari kalangan ulama yang bijak dan bertakwa. An-Nawawi mengatakan dalam syarahnya, Al-Imamul Bari' al-muttafaq ala jalalatihi wa imamatihi. Beliau adalah seorang imam yang cerdas. Disepakati atas kemuliaan dan keimaman beliau. Ya, beliau seorang imam besar di Mesir pada masa itu. Ya, yang beliau wafat pada tahun 128 Hijriah di pertengahan abad kedua. Ya, sehingga beliau berasal dari tabaqah tabi'in. Nah, karena tabaqah kelima berarti tabaqah tabi'in. Nah, karena itu beliau disebutkan beliau mendengar antara lain dari Abu Abdullah bin Al Harith bin Juz'a dan Abu Tufail. Yang mana dua nama ini adalah sahabi. Ya, keduanya adalah sahabat. Nah, dan yang meriwayatkan dari beliau itu jamaat dari kalangan tokoh-tokoh besar para a'immah antara lain Sulaiman At-Taimi, Amr bin Haris, ya, Walais bin Sa'ad, Yahya bin Ayyub, Sa'id bin Ayyub, wa bin Shuraih dan Abdullah bin Lahiyah. Ibnu Yunus mengatakan tentang Yazid bin Abi Habib yang dari sini beliau akan kita akan tahu kedudukan dan kemuliaan imam besar ini yang dikatakan oleh An-Nawawi tadi al-muttafaq ala jalalatihi wa Imamati disepakati kemuliaan dan keimamannya. Ibnu Yunus mengatakan karena Yazid mufti ahli Mesir fi zamanih. Yazid bin Abi Habib adalah seorang mufti penduduk Mesir di masanya wa kana haliman aqilan. Beliau seorang yang halim, seorang yang bijak, aqil. Ya berakar kuat. Nah, wakana awal man azharal ilma bi Misr. Beliaulah orang pertama yang menampakkan ilmu, yakni ilmu sunnah di kota Mesir. Wal kalam fil halal wa haram wa masail dan beliaulah juga orang yang pertama yang membahas ya banyak membahas secara luas, panjang lebar, detail dan rinci tentang permasalahan halal dan haram di kota Mesir dan juga masail dan pembahasan-pembahasan tentang fikih lainnya. Wakila innahum kanu qabla dhalik yatahaddatsuna bil fitan wal malahim wat targhib fil khair. Disebutkan bahwa penduduk Mesir sebelum kedatangan Al-Imam Yazid bin Abi Habib itu pembicaranya seputar fitnah, ya seputar malahim, pertempuran-pertempuran, peperangan-peperangan dan hanya seputar terhib fil khair, ajakan, dorongan, pemberian semangat tentang berbuat baik. Tidak detail membahas ilmu, tidak detail membahas sunnah. Nah dengan datangnya Yazid di Nabi Habib, yang beliau seorang imam tabi'in, ya, beliau orang beliau yang pertama kali membawa ilmu, membahas ilmu, ilmu sunnah, ilmu kitab was sunnah di negeri Mesir. Dan beliaulah yang banyak berbicara menjelaskan kepada penduduk Mesir tentang halalul haram ya dan pembahasan-pembahasan tentang fikih sehingga enggak hanya menyampaikan riwayat hadis saja namun mengupas membahas dan menjelaskan tentang fikihnya. Hadal Imam Yazid bin Abi Habib. Salah seorang murid besar beliau, Al-Imam Laith bin Sa'ad yang biografinya kita bahas pada pertemuan yang lalu, beliau salah seorang muridnya, termasuk murid beliau, dalam sanad hadis ini. Laits bin Sa'ad menyatakan Yazid bin Abi Habib sayyiduna wa alimuna. Yazid bin Abi Habib adalah tuan kami dan ulama kami. Ya, beliau juga ya, Laits juga mengatakan haddatsana Yazid bin Abi Habib wa Abdullah bin Abi Ja'far wa huma jauhariyal balad. Ya. Bahwa aku telah mendap menerima hadis ya mengambil hadis dari Yazid bin Abi Habib dan Abdullah bin Abi Ja'far yang kedua ulama ini adalah dua tokoh yang sangat menonjol di negeri ini. Ibnu Wahab juga mengatakan lau ju'ila fi mizan ma rajjaha ahaduhuma alal akhar. Kalau seandainya dua tokoh ini tadi Yazid bin Abi Habib dan Abdullah bin Abi Ja'far ditimbang dalam mizan maka tidak akan ada yang lebih kuat yakni semua kedua-duanya sama seimbang berimbang barakallahu fikum ayyul ikhwa rahimani yarhamukumullah inilah kedudukan keutamaan dan keimaman Yazid bin Abi Habib yakni Yazid bin Suwaid Al-Azdi Abu Raja Al-Misri minat tabaq al-khamisah beliau adalah seorang yang thiqah faqih Nah, dan beliau seorang alimam imam al-bari'. Qala dalam kemudian dalam sanad ini dilanjutkan an Yazid an Abil Khair. Sehingga Yazid mengambil hadis ini dari gurunya yang dikenal dengan kunyah Abul Khair. Siapakah Abul Khair? Beliau adalah Marthad bin Abdullah Al-Yazani. Ya. An-Nawawi menegaskan Dabat al-yazani bi fathil musanna tahat wazai wa bin nun. Ya. Adalah dengan harakat fathah pada huruf ya yang bertitik dua di bawah. Dilanjutkan dengan huruf zai dan nun al-yazani. Hakada. Beliau namanya siapa? Marthad bin Abdullah al-Yazani. Kunyahnya Abul Khair al-Misri. Yazan adalah nisbah kepada salah satu bagian dari kabila Himyar. Batnun min Himyar. Salah satu bagian kabilah dari Himyar. Beliau berasal dari Tabaka al sehingga merupakan uh, tokoh tabi'in wusta, generasi pertengahan. Kalau tadi Yazid bin Abi Habib itu minal khamisah yang merupakan sigar tabi'in. Beliau wafat pada tahun 90 Hijriah, masih di abad pertama. Ya, masih di abad pertama. Nah, Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan tentang beliau siqah. Ya. Al-Zahabi mengatakan kana mufti ahli Mesir. Beliau salah seorang mufti penduduk Mesir. Beliau meriwayatkan dari sejumlah besar sahabat senior ya, antara lain Sa'id bin Zaid Abu Ayyub, Zaid bin Thabit, Amr ibn al-As, Uqbah bin Amir, dan yang lainnya. Ini periwayatan beliau. Adapun yang meriwayatkan dari beliau, juga sejumlah besar para imah tabi'in, antara lain Yazid bin Abi Habib, dan Ibnu Shimasah. Ya. Abu Sa'id Yunus mengatakan karena mufti ahli Mesir, Beliau Abul Khair Marthad bin Abdullah adalah salah seorang mufti penduduk Mesir. Wa kana Abdul Aziz bin Marwan yahduruhu fayujlisuhu lil futya. Abdul Aziz bin Marwan, salah seorang umara dari Bani Umayyah, itu juga hadir di majelis beliau. Dan beliau menempatkan beliau dan Abdul Aziz bin Marwan menempatkan beliau sebagai mufti. Barakallahu fikum. Inilah Abul Khair. Qala an ana an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Dari sahabat Abdullah bin Amr, yakni Abdullah bin Amr ibn al-As bin Wa'il bin Hashim bin Sa'id bin Sa'ad al-Qurashi as-Sahmi. Ya. Beliau adalah Abu Muhammad, kunyahnya Abu Muhammad. Ada yang menyebutkan Abu Abdurrahman, ada yang menyebutkan Abu Nasir. Ya. Beliau sahabi yang berarti at-tabaqatul ula. Beliau wafat di malam salah satu malam terjadinya peristiwa Al-Harrah di Taif yaitu pada bulan Zulhijjah tahun 63 Hijriah. Wafatnya beliau pada bulan Zulhijjah tahun 63 Hijriah. Beliau Abdullah bin Amr ibn Al-As bin Wa'il bin Hashim bin Sa'id bin Sa'ad bin Saham bin Amr bin Hasis bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Qurashi. Ya, kunyahnya Abu Muhammad atau Abu Abdurrahman atau Abu, Na Abu Nasir As-Sahmi. Ibunda beliau adalah Ra'itah bintu Munabbih bin Hajjaj bin Amir bin Hudzaifah atau Hudzafah bin Sa'ad bin Saham. Nah, ini sah sahabat Abdullah sehingga ayah beliau Amr bin al sahabi. Beliau putra sahabi. Ya. Ibundanya Raitah sehingga ayahnya Amr bin Al-As. Ibundanya Rahitah. Jarak antara beliau dengan ayahnya hanya 11 tahun dan Abdullah bin Amr bin Al-As berislam sebelum ayahandanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang keluarga ini, "Ni'ma ahlul bait Abdullah wa Abu Abdullah wa Ummu Abdullah." Sebaik-baik ahlul bait ya keluarga adalah Abdullah yakni Abdullah bin Amr bin Al-As dan Abu Abdullah ayahnya Amr bin Al-As dan Ummu Abdullah ibundanya. Nah, disebutkan bahwa nama Abdullah bin Amr bin Al-As awalnya namanya Al-As sama kayak kakeknya. Namun ketika beliau berislam namanya diganti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Abdullah. Sahabat Abdullah bin Amr al-As adalah seorang sahabat yang kana ghazir al-ilm mujtahidan fil ibadah. Memiliki ilmu yang banyak dan sekaligus sangat ahli ibadah, bersungguh-sungguh dalam ibadah. Abu Hurairah mengakui keunggulan dan kelebihan beliau dibanding dirinya. Kata kata sahabat Abu Hurairah, maka nahadun akthar hadisan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minni illa Abdullah bin Amr. Fa innahu kana yaktub wa kuntu la aktub. Kata sahabat Abu Hurairah, tidak ada seorang pun yang lebih banyak hadisnya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan aku, kecuali Abdullah bin Amr, karena dia itu dulu menulis sementara aku tidak menulis. Ya. Sahabat Abu Hurairah hanya mengandalkan hafalan dan memang demikianlah beliau pernah didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sejak saat itu beliau tidak pernah lupa. Nah, namun sahabat Abdullah bin Amr memiliki ke kelebihan dibandingkan Abu Hurairah dan ini diakui sendiri yaitu apa? Menulis. Nah, Abdullah bin Amr tidak hanya menghafal namun beliau tulis hadis-hadis tersebut dalam catatannya. Ya. Syafi bin Mati' ya, mengatakan bahwa dia pernah mendengar Abdullah bin Amr mengatakan hafidtu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alfa mithl. Aku menghafal dari Rasul sallallahu alaihi wasallam seribu hadis. Nah, barakallahu fikum. Inilah syarah atau penjelasan singkat tentang rangkaian para perawi hadis ini. Kemudian ya ikhwah rahimani warhamakumullah Bab it'amut ta'am minal Islam. Ya, demikian pada riwayat yang terdapat di sini minal Islam. Dalam riwayat Al-Asili minal iman. Ya. Tidak ada masalah karena memang Islam bimakna iman. Jadi dalam periwayatan Sahihil Bukhari menurut periwayatan melalui jalur Al-Asili itu adalah dengan redaksi Bab it'amut ta'am minal iman. Dengan bab ini, Al-Musannif ingin berdalil menunjukkan tentang ta'riful iman. Bahwa iman itu qawlun wa amal yazidu wa yankus. Nah. Dan itu sejak hadis Syu'abul Iman yang beliau bawakan di awal di awal kita beriman maka pada bab-bab berikutnya, muallif ingin membuktikan bahwa amal adalah bagian daripada al-iman. Beliau berdalil dengan ayat Al-Quran dan sunnah-sunnah yang beliau riwayatkan dalam kitabnya ini. Dan di sini beliau singgung it'amut ta'am. Ya, it'amut ta'am. Bahwa memberi makan itu termasuk bagian daripada al-Islam. Dan di sini tidak bertanya atau pada bab ini beliau langsung mengatakan it'amut ta'am minal Islam. Demikian. Berbeda dengan judul bab sebelumnya yang beliau sebutkan dalam sirah pertanyaan ayul islami khair ya. untuk mengesankan bahwa atau untuk menunjukkan bahwa ini adalah berbeda posisinya dan berbeda pertanyaannya yakni dua peristiwa yang berbeda ya supaya tidak dianggap ini satu peristiwa dan bersumber dari pertanyaan yang sama atau penanya yang sama tidak namun merupakan dua peristiwa yang berbeda dengan pertanyaan yang berbeda. Ya. Ayul Islami khair. Nah. Walaupun dalam sana, dalam matan hadisnya memang pertanyaannya sama, yaitu anna rajulan sa'ala nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayul islami khair bahwa seseorang bertanya kepada nabi Islam manakah yang terbaik? Ya. Tapi jalan judul babnya Al-Bukhari membedakan membedakan sirahnya. Kalau di judul bab sebelumnya bab ayul islami khair ya, Islam manakah yang terbaik? Namun pada bab ini beliau sebutkan dengan gaya bahasa bab it'amut ta'am minal Islam. Bab memberi makan termasuk bagian dari Islam. Kenapa beliau buat beda begini? Tadi dikatakan oleh Hafidh Ibnu Hajar untuk menunjukkan bahwa ini adalah dua peristiwa dan dua pertanyaan yang berbeda sehingga tidak jangan dianggap sama. Ya. <clears throat> Manakah Islam yang terbaik? Yakni perilaku Islam manakah? Amalia Islam manakah yang terbaik? Berbeda dengan bab sebelumnya, Ya, yakni pemilik Islam manakah yang terbaik? Yakni orangnya. Kalau sekarang amalannya. Ya, karena itu di hadis sebelumnya Nabi menjawab dengan jawaban berkaitan dengan orangnya man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih barang siapa yang muslim yang terbaik itu adalah barang siapa yang kaum muslimin lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya dan ini orangnya namun sekarang adalah tentang perbuatannya. yakni perbuatan Islam manakah yang terbaik. Ya. Sehingga ini perlu difahami dan sebenarnya dua jawaban Nabi ini itu saling berkaitan. Ya, saling berkaitan. Perhatikan apa jawaban Nabi pada hadis ini. Ayul Islami khair qala it'amut ta'am Ya. Au tud'imu ta'am wa taqra'us salam. Ala man arafta wa man lam ta'rif. Adalah engkau memberi makan dan engkau mengucapkan salam. Ya, maka it'amut ta'am konsekuensinya adalah selamatnya tangan, yakni tangannya tidak mengganggu orang. Justru tangannya memberikan kebaikan. Ya. Ya, dalam bentuk antara lain memberi makan. Sehingga it'amut ta'am, cermin tangannya itu selamat tidak mengganggu orang lain. Justru memberikan manfaat. Adapun watakra'us salam, ini menunjukkan lisannya yang selamat. Sehingga lisannya tidak mengganggu orang justru mengucapkan salam. Demikian dijelaskan oleh Al-Kirmani. Ya, dijelaskan oleh Al-Kirmani. Al-Kirmani demikian Al-Hafidh mengatakan bahwasanya penjelasan di atas tadi adalah penjelasan yang disampaikan oleh Al-Kirmani. Siapa Al-Kirmani? Syamsuddin Muhammad bin Yusuf bin Ali Al-Kirmani, Summal Al-Baghdadi yang wafat pada tahun 786 Hijriah. Ya. ya, ini beberapa tahun setelah lahirnya Al-Hafidh Ibnu Hajar. Nah, beliau Al-Kirmani ini Muhammad bin Yusuf Al-Kirmani, salah seorang pensyarah Sahih Bukhari dengan judul al kawagibud Darari fi Syarhi Sahih Bukhari. Yang syarah ini dipuji oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar sebagai syarah yang wahuwa mufid, karya yang bermanfaat. Ala auhamin fihi fin naql, walaupun terdapat waham. Ya, beberapa waham dalam penukilannya. Li'annahu lam ya'khud illa min suhuf. Karena beliau tidak mengambil kecuali dari lembaran-lembaran. Nah, tidak langsung periwayatan dari Sahih al Bukhari. Nah, ala Al-Hafidh Ibnu Hajar memuji syarah ini sebagai yang mufid dan terbukti beliau banyak menukil dari keterangan Al-Kirmani ini. Nah, namun Al-Hafidh Ibnu Hajar juga mengatakan, "Wa yahtamil ayyakun al-jawab ikhtalafa li ikhtilafi su'al anil afdaliyah." Kemungkinan pula perbedaan jawaban ini karena perbedaan pertanyaannya, yang mana pertanyaan e, pertanyaan itu tentang afdaliyah, namun berbeda sisi tinjaunya. In luhidha baina lafzi afdal wa lafzi khair farraq. Karena kalau kita perhatikan lafat afdal dan lafat khair, ayul islami afdal demikian. Dan sekarang ayu, iftla, ayu islami khair Ya, maka itu akan ada perbedaan. Kalau yang lalu ayu islami afdol. Maka sekarang beda dengan pertanyaan ayu islami khair. Nah, Al-Kirmani mengatakan, ya sekali lagi beliau mengut Al-Hafidh Ibnu Hajar mengutip keterangan Al-Kirmani, Al-fadl bimana kasratis thawab fi muqawalatil killah. Fadl maknanya itulah banyak pahalanya sebagai lawan dari sedikit. Fadl banyak pahala lawan daripada sedikit pahalanya. Wal khair bima'na nafa' fi muqabalati syarr. Khair adalah bermakna manfaat yang merupakan lawan dari kejelekan. Kebaikan lawan dari kejelekan. Apa makna kebaikan di sini? Manfaat. Fal awal minal kamiyah. Sehingga pertanyaan pertama itu berkaitan dengan kamiyah. Jumlahnya. Ya, kuantitasnya. Wasani yang kedua khair ayil islami khair itu minal kaifiyah berkaitan dengan kualitas Faftaraka maka berbeda dua hal ini ayol ikhwar rahimani atau kemungkinan kedua kemungkinan berikutnya ya perbedaan ini enam adalah karena berbeda penanya dan pendengarnya. Sehingga jawabannya berbeda. Karena berbeda penanya dan berbeda pendengar, Nabi pun memberikan jawaban yang berbeda. Fayumkin ayyurada fil jawabil awal. Kemungkinan yang dimaksud pada jawaban pertama yaitu ketika ditanya ayyul islami afdal, jawabannya man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi Islam yang paling utama adalah barang siapa yang kaum muslimin lainnya selamat dari gangguan tangan dan lisannya. Maka jawaban pertama ini tahdir man khasya minhu al idha biyadin au lisan adalah sebagai bentuk tahdir dari terhadap orang yang dikhawatirkan darinya adanya gangguan baik tangan, gangguan dari tangannya maupun lisannya. Fa'arsyada idal kaf maka Nabi dalam jawaban ini menuntun, membimbing, mengarahkan untuk menahan diri. Ya, menahan tangan dan lisannya agar tidak mengganggu, agar kaum muslimin aman darinya. Wa fi targhibun man rujiya fihi nafa al-am bil fi'li wal qaul. Adapun pada jawaban kedua adalah mengandung dorongan yaitu dorongan terhadap orang yang diharapkan padanya manfaat yang bersifat menyeluruh atau bersifat umum bil fi'li wal qaul baik berupa baik dengan perbuatannya maupun dengan ucapannya fa arsyada ila dalik maka nabi pun membimbingnya untuk berbuat demikian yaitu berbuatlah memberi makan yang ini secara fi'il dan takra'us salam kau mengucapkan salam yang ini secara lisan barakallahu fikum An-Nawawi rahimahullah dalam syarahnya terhadap Sahih Bukhari mengatakan Beliau mengutip dari para ulama, kalau ulama kanal jawaban fi waktain. Sehingga dua jawaban ini di dua waktu yang berbeda. Fa'ajaba fi kulli waktin bima huwal afdal fi haqqis sami' au ahli majlis. Sehingga pada setiap waktu yang ber, pada masing-masing waktu yang berbeda itu Nabi menjawab dengan apa yang paling utama berkaitan dengan pendengar dan orang-orang yang hadir di majelis. Fakat yakunu dhahara min ahadihima qillatu mura'ati mura'atin liyadihi walisani. Sehingga pada saat majelis ya, para pendengarnya itu adalah orang-orang yang sedikit perhatian terhadap tangan dan lisannya. Wa minasani kibr wa imsak anil it'am. Adapun di majelis kedua didengar oleh orang-orang yang ada padanya kibir dan tidak mau memberi makan. Fa'ajahuma fa'ajabahuma ala hasabi halihima. Maka Nabi pun menjawab sesuai dengan kondisi masing-masing pendengar. Demikian penjelasan An-Nawawi. Lalu Al-Hafidh mengatakan, Wa khassa hatainil khaslatain bidzikir. Nabi menyebutkan dua perilaku, dua amalia ini secara khusus. Sudah sebutkan secara khusus. Apa tadi? It'amut ta'am dan mengucapkan salam. Padahal amalia yang berkaitan dengan tangan dan amalia yang berkaitan dengan lisan itu sangat banyak. Tapi kenapa Nabi menyebutkan dua hal ini secara khusus? masih masih hajati ilaihi ma fi di waqt. Karena sangat mendesaknya kebutuhan terhadap dua amalan ini pada waktu tersebut. Ya yang itu di awal-awal Hijriyah dimakan nufi himinal jahat karena mereka sedang ter mengalami kesempitan ya mengalami kesempitan dan kesulitan khusus di awal hijriah nah wali maslahati taklif dan yang kedua dalam rangka kemaslahatan taklif melembutkan dan menyatukan kalbu mengikat kalbu ya di awal Hijriah sangat banyak orang-orang yang perlu ditaklif, didekatkan, dilembutkan dan diikat hatinya. Wa yadullu ala dzalika dan yang menunjukkan hal ini annahu alaihi salatu wasalam alaihi ma awal ma dakhala al-Madinah. Dan memang demikianlah Nabi memberikan dorongan melakukan dua amal ini secara khusus ketika beliau awal kali masuk kota Madinah. Ya, begitu tiba dari Hijriah. Ini diantara yang beliau tekankan. Nah, kamarawahu tirmidhi wa ghairihi musahihan. Sebagaimana diriwayatkan oleh tirmidhi, ya dan yang lainnya dengan beliau sahihkan hadis itu min hadis Abdullah bin Salam. Ya. Salah seorang pembesar Yahudi yang kemudian masuk Islam. Dengan lafad, ya an Nabi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salam wa ad'imut ta'am Wadribul ham. Turisu al-jinan. Lebarkanlah salam. Dan berikanlah berilah makan. Dan usirlah kegundahan Niscaya kalian akan mewarisi surga. Apa yang disebut oleh Nabi? Afsus salam wa at'imut ta'am. Ya, hadis ini dari Abu Hurairah namun kata Tirmidzi pada bab ini juga terdapat dari Abdullah bin Amr, ya, Ibnu Umar Anas dan Abdullah bin Salam. Lima bin Majah dalam sunannya juga meriwayatkan hadis ya, dari sahabat Abdullah bin Salam. Nah. Qala lamma qadima Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinata in jafalan nas kibalahu. Ketika Nabi tiba di Madinah dari hijrah, tiba di Madinah, maka umat pun bersegera mendatangi beliau. Waqila qad qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian tiga kali. Bahwa telah datang Rasul, telah datang Rasul, telah datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faji'tu finnas li'anzur, maka aku pun turut datang ke tengah-tengah umat manusia untuk aku melihat, kata Abdullah bin Salam. Falamma tabayantu wajhahu araftu anna wajhahu laisa biwajhin kadzdzab. Setelah aku melihat dengan jelas wajah beliau, wajah Nabi alaihi maka pun maka aku pun mengenali beliau, maka aku pun tahu bahwa wajah beliau ini bukanlah wajah seorang pendusta. Fakana awwala syai'in sami'tuhu takallama bihi anqal, maka sesuatu pertama yang aku dengar dari beliau adalah ketika beliau bersabda, "Ya ayuhan nas, afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasalu billail wan nasuniyam tadkhulul janna bisalam. Ya, demikian dia membawa keselamatan, keselamatan di dunia dan di akhirat. Wahai umat manusia, tebarkanlah salam dan berilah makan, sambunglah silaturahim dan salatlah kalian di malam hari ketika umat manusia sedang tidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan keselamatan. Ayolah rahimani warahmatullah. Demikianlah pentingnya dua amal ini. Sehingga memang dua amal ini adalah termasuk bagian dari Islam, termasuk bagian daripada amal. Sehingga wajib bagi kita, sudah selayaknya bagi kita untuk perhatian terhadap dua amal yang mulia ini. Memberi makan dan mengucapkan salam. Memberi makan amal dengan anggota badan, ya, terkhusus tangan, dan mengucapkan salam, mendebar salam itu adalah dengan lisan. Demikian ya ikhwah karena sebenarnya masih tersisa pembahasan penting namun dan memang masih belum selesai pembahasan kita namun karena waktu yang telah eh, kita sudah panjang membahas ini sehingga waktunya telah habis insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang Bismillahirrahmanirrahim semoga yang sedikit ini bermanfaat ya bermanfaat terkait dengan materi yang kita bahas secara khusus dan lebih daripada itu adalah bermanfaat membangkitkan dan menguatkan iman, memberikan semangat dalam talabul ilm dan sehingga kita berharap apa yang kita pelajari ini benar-benar menjadi ilman nafi'an lana mobil khusus pelajaran berkaitan dengan ilmu hadis sehingga kita bersemangat untuk mempelajari hadis-hadis Rasul sebagaimana para muhaddisun bersemangat untuk menebarkan sunnah, menuliskannya, mengajarkannya, memahamkannya kepada umat, menghafalkannya dan mengamalkannya. Barakallahu fikum. Sampai di sini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.